Walau bagaimanapun beratnya hukuman di neraka ya kalau akhirnya dimasukkan ke dalam sorga ya Bagaimanalah kalau itu harus dijalani kan begitu ya. Yang penting kan masuk sorga. Walaupun nanti setelah dimandikan di sungai Hayat, lalu dimasukkan ke dalam sorga, ada cap hitam di keningnya dan penduduk sorga memanggil mereka jahannamiyun. Oh nggak apa-apa jadi jahannamiyun tapi masuk sorga. Asalkan dia punya tauhid. Itu satu kebaikan yang akan lebih berat kebaikan ini daripada yang lainnya, daripada dosa-dosa yang lainnya. Yang dengan ini Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah di hadapan paman beliau yang sangat beliau sayangi karena telah membela beliau. Ya pamanku, hai pamanku, ucapkan satu kalimat yang kalimat itu akan menjadi hujah bagiku nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaitu la ilaha illallah. Tapi sayang Abu Talib nggak mau mengucapkannya. Gak mau mah, mengucapkannya. Dia mati di atas agama nenek moyangnya. Masuk neraka, kekal dalam neraka walaupun di neraka dia diringankan azabnya atas syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah demikian ikhwan fillah. Jadi yang pertama, jika ingin kita jika kita ingin meraih sorga, jaga tauhid. Pertahankan tauhid. Lestarikan tauhid istiqomah di atas tauhid sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala sampai mati sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun maka dari itu kita katakan tauhid harus dijaga per detik kalau detik bisa dibagi lagi ya persekian persekian perseki, sekian detik itu tauhid harus dijaga dari noda-noda syirik alladzina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin yaitu bisyirkin. Alladzina qalu rabbunallah semesta kamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah semesta kamu. Sadar akan tauhid itu nikmat. Tapi jangan jangan lengah. Karena yang lebih berat bukanlah mengenal tauhid, tapi mempertahankan tauhid sampai mati. Itu yang berat. Yang berat yang berat bukanlah beramal, yang berat adalah mempertahankan amal. Maka dari itu Nabi mengatakan supaya amal itu bertahan, habul amali ilallah adwa muhawaing kalla, Walaupun sedikit tapi bertahan dia. Demikian juga tauhid ikhwanifidin, Tauhid harus dipertahankan sampai mati karena itu jaminan kita masuk surga. Itu yang pertama. Jika kita serius mau menjadi penghuni surga, maka syaratnya adalah apa? Mati di atas tauhid. Oleh karena itu Rasul mengatakan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah maka dia masuk surga. Ya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Semua kali eh, semua hadis, ini kaidah. Semua hadis yang mengungkapkan, mengatakan, mengucapkan la ilaha illallah syaratnya adalah apa? Ikhlas. Ilm. Tujuh syarat la ilaha illallah yang disebutkan oleh para ulama tersebut. Bukan hanya sekedar mengucapkan, Ya bukan hanya sekedar kaul. Bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah tapi tak mengerti artinya atau masih ragu tentang kandungannya. Ya. Atau tidak ikhlas mengucapkannya. Ya, itu tidak ter, eh, tidak, tidak tidak terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala karena eh, kalimat la ilaha illallah memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hamba apabila ingin la ilaha illallahnya itu mu'tabar sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian ikhwan azan ya Allah wa iyyakum Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ibna Adam, Inna kalau ataitani bi kurabil ardi khataya thumma laqitani la tusriku bi syai'an la ataituka bi kurabi bi kurabi Hai anak Adam, sekiranya engkau datang kepadaku dengan membawa sepenuh bumi kesalahan, yaitu kesalahan sepenuh bumi. Sementara engkau bertemu denganku tanpa menyekutukan aku dengan sesuatu yang lainnya, yaitu tanpa membawa dosa syirik, maka bagaimana? Tanpa membawa dosa syirik, artinya nggak pernah berbuat syirik sama sekali. Mungkin. Atau dia pernah melakukan dosa syirik tapi dia sudah bertaubat dengan taubatan nasuha taubat dengan melaksanakan syarat-syarat taubat dari dosa syirik sekalipun. Hingga ketika dia mati dia sudah bertaubat dari dosa itu. Karena taubat itu akan melebur, akan apa namanya menghilangkan apa-apa yang terjadi sebelumnya, dosa-dosa yang terjadi sebelumnya. Artinya dia mati tanpa membawa dosa syirik lagi. oke Bagaimana? Niscaya aku akan datang kepadamu dengan membawa sepenuh itu juga ampunan. ikhwanifiddina azan ya Allah wa Ya, Rasulullah juga telah menyebutkan sebuah hadis tentang bitokoh, tentang kartu, kartu la ilaha illallah. Ketika seorang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditanyakan kepadanya, "Apa apakah kamu pernah pernah berbuat baik?" Maka dia pikir-pikir dan dia berkata, "Rasanya aku nggak pernah berbuat baik." Wah, ini bagaimana? Coba lihat orang yang selama di dunia dia dia dia pikir-pikir, dia ingat-ingat kayaknya aku nggak pernah berbuat baik. Maka Allah mengatakan tidak ada kezaliman pada hari ini. Maka dikeluarkanlah bitokohnya. Apa? Kalimat la ilaha illallah yang dimilikinya. Itu saja kebaikannya. Itu saja kebaikannya dan itu cukup untuk memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fillah azanillah wa iyyakum jami'an, ya. Jadi mempertahankan tauhid sampai mati ini merupakan jaminan masuk surga ikhwan fillah. Ada sebuah hadis yang bercerita kepada kita bagaimana seorang masuk surga karena lalat dan seorang masuk neraka karena lalat. Yaitu seorang rajulun ya. Dakhalal jannah fi dzubab. Masuk surga karena lalat. Wa rajulun dakhalan nar fi dzubab. Seorang laki-laki masuk masuk neraka karena lalat juga. Wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Maka para sahabat bertanya, bagaimana bisa demikian ya Rasulullah? Nabi mengatakan, Nabi menceritakan, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yujawizuhu ahadun hatta yuqarribu lahu syai'an. Ada dua orang laki-laki yang melewati satu kaum yang punya berhala. Kaum yang punya berhala. Tidak ada eh, tidak ada seorang pun yang boleh lewat ke wilayah mereka atau ke daerah mereka melainkan harus mempersembahkan sesuatu untuk berhala mereka. Seperti sekarang ini mungkin ya di sini ada yang produsen madu. Nah, kalau ke hutan ngambil madu, Pak, ini nggak boleh ini diturunkan itu madu, kecuali motong motong ayam dulu di bawah ini. Nah, pada saya memotong itu untuk jin, maka dia masuk neraka jika dia mati dan tidak bertaubat dari itu. Kadang-kadang urusan dunia menyeret kita juga. Ya, gelapnya hati kita dari cahaya tauhid dan dipenuhi dengan uh, eh, hubud dunia itu bisa menyeret kita kepada syirik. Ikhwani fiddin azannya. Buat orang gelap mata. Ya bagaimana nanti enggak produksi lagi ya terpaksalah bawa ayam lalu disembelih di situ. Bahkan dia yang nyembelih bukan saya katanya. Ya sama saja karena itu atas keridaan kita dan atas permintaan kita. Nah, demikian. Mereka nggak boleh lewat kecuali mempersembahkan sesuatu kepada berhala itu. Faqalu li ahadihi maqarrib. Maka ya rajanya atau pemimpinnya berkata kepada salah seorang dari mereka, "Berkorbanlah." Maka dia mengatakan, "Laisa indi syai'un uqarribuhu." Tidak ada satu pun yang aku miliki untuk aku korbankan. Faqalu lahu qarrib walau dhubaban. Korbankanlah walaupun seekor lalat. Faqarraba dubaban. Dia ambil lalat, dia serahkan, dia persembahkan lalat itu untuk berhala tersebut. Fadakhalan nar. Laki-laki ini masuk neraka. Ya singkat cerita ini ya. Yaitu dia mati tidak bertobat dari dosa itu, dia mati dengan membawa dosa ini, maka dia masuk neraka. Dan dia berkata, pemimpin itu berkata kepada yang satu lagi, Harib, Persembahkanlah walau tubaban, walaupun seekor lalat." Maka dia mengatakan, makuntu kuntu liuqarribu li ahadin syai'an dunallah." Aku tidak akan mempersembahkan satu pun apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia mempertahankan tauhidnya. Walaupun itu mengancam keselamatan jiwanya. Fadarabu unuqahu, maka mereka pun membunuhnya karena dia tidak mau mengorbankan sesuatu kepada selain Allah. Dia mempertahankan tauhidnya. Karena mempertahankan tauhidnya nyawanya melayang dan karena itu dia masuk ke dalam sorga Pada jannah. Nah demikian ikhwan azaniyallah wa iyyakum